الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad menghormati alim ulama ustaz-ustaz kita buya-buya kita dari Abi Senter maupun dari yang lain tak dapat saya sebut satu persatu yang besar tak dihimbau gelar yang kecil tak disebut nama insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Tadi saya di parkir saya dengar Ustaz Buya Edi Azhar sedang menjelaskan tentang sakaratul maut. Entah karena saya datang tuh dia sebut sakaratul maut. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas itulah yang saya ingat tadi. Saya baru mencari parkir, nyolah buka siri, tada sirri tata suk bersedekah menolak mati buruk, mati jelek. Jadi siapa yang mau matinya selamat dari sakaratul maut, maka banyak-banyaklah bersedekah. Kalau 2000 perak belum selamat lagi. 5 ribu agak selamat sikit 5 juta tergantung Kalau dia kaya Maka tak cocok Ada orang gajinya sebulan Bersih zakatnya 300 juta Pendapatan bersih Sudah potong gaji karyawan 300 juta Menyumbanglah 5 juta Itu sama macam gajah Membawa gula sebutir Kalau kita semut bawalah gula sebutir. Tapi kalau gajah, bawalah sebatang kayu. Kalau ada gajah membawa sebutir gula, gajah apa namanya? Gajah bongak. Masa kan kaya cuma sebutir gula. Tapi rupanya orang ini makin kaya. Saya naik mobil sama jamaah. Jamaah menunjuk, Ustaz, ya coba tengok mobil di depan kita. Kenapa Pak? Platnya satu. Rupanya kalau plat itu angkanya satu, dua, tiga, angka tunggal, itu membelinya 20 juta. Misalnya saya mau buat plat satu, BM satu UAS. Nah, itu 20 juta untuk gaya-gaya, untuk keren-keren. Membayar itu saja 20 juta, bayangkan hanya sekedar supaya setiap melihat plat kita orang pun macam menengok kucing tengok-tengok satu uas nah, saya gratis dikasih orang Aceh BL satu uas Platnya aja motornya tidak dibawa ke Riau tak laku karena BL tempat kita BM hanya untuk gaya-gaya mau orang bayar 20 juta tapi untuk menolak mati buruk mati jelek asal disebar kota, lamalah membuka dompet kenapa mencari pati murah manolah pati murah asal nampak Bung Karno sama Bung Hatta meleleh air mata nangis sedih diajak Ustadz Edi Azhar muhasabah ya Allah dosa kami begitu banyak ya Allah haram menangis giliran lewat kotak wakaf barulah menangis menengok duit keluar dari dompet tadi memang sedih Pak Ustaz minta masuk surga bolak balik wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar Bukan itu yang membuat engkau selamat dari mati jelek. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi suhil khatimah. Cara menolak mati jelek adalah dengan banyak-banyak bersedekah. Kosong kota. Tengok kota ada lagi Ustaz. Macam mau selamat dari mati jelek? Mana mau selamat dari jelek? Gimana caranya selamat dari mati jelek? Ini saya kasih contoh musyrikah. Lupa ulama sampai. dari Piriang dari kampung awak 2000 perak kalau saya masukkan nanti apa kata jamaah alah ustaz tuh paling-paling diganti ustaz Edi Azhar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT tak boleh kita menunjukkan sedekah kita ria tapi dalam hadis Nabi ada juga sedekah sahabat itu yang disebutkan ada sedekah sahabat yang disebutkan namanya Abu Dihdah ingat namanya siapa? Abu Dihdah Abu Dihdah bersedekah disebut dalam hadis berapa sedekahnya 600 batang pokok kurma 600 batang pokok kurma itu sekarang dua kapling 4 hektar sawit 1 kilo sawit 1500 4 hektar itu paling tidak sekarang Eh, satu hektarnya 200 juta, 4 hektar 800 juta kalau sawit. Sekilo sawit 1500, sekilo kurma Madinah 80 rial, 250 ribu. Nah, hitunglah, jika 4 hektar sawit harganya 800 juta, sedangkan harga sekilo sawit 1500, jika harga korma 250 ribu berapakah harga 4 hektar korma itu bisa untuk buat soal CPNS buat soal CPNS itu yang berkualitas jangan macam saya dulu ikut tes CPNS apa bunyi soalnya Tono, Tini dan Tony menjaga warnet Tony bekerja di waktu sore karena pagi kuliah Tini bekerja di waktu pagi karena sore kuliah Tony dan Tini tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa bekerja sama? Oh, jauh-jauh kuliah pertanyaan Tony, Tini dan Tony. Nah, inilah dia. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustadz itu bersedekah turia atau tidak, ada orang tak mau ditulis namanya. Pak Haji, jangan tulis nama saya di dinding masjid. Kenapa? Nanti saya takut ria. Tulis saja hamba Allah tulis nama Allah bapak ngasih berapa 5000 perak sudahlah hamba Allah 5000 perak nah, jadi kalau ada nanti menulis nama saya Ustadz Abdul Somad berapa itu 402000. ribu kenapa itu isinya itu yang nampak isi duit nah, sebar balik buka salah nanti sesudah balik ke saya balikkan lagi Mudah-mudahan dengan itu kita selamat dari mati jelek insyaAllah Bolak-balik anak kita membisikkan ke telinga La ilaha illallah Kalau orang tak bersedekah berat Datang iblis membawa air Apa kata iblis? Mau kau air? Nah, mau, mau, mau minum air, mau. Rupanya orang mau sakratul maut itu kering lehernya. Kering. Datang iblis membawakan air. Kalau diikut cakap iblis, maka mati su'ul khatimah. Neraka jahanamlah tempat kita. Ini cerita Ustaz Somad ini dari mana? Dari hadis Nabi. Saya tidak bisa ceritakan pengalaman orang mati. Karena tidak ada orang yang mati itu hidup balik bercerita pengalamannya. Belum ada. Adapun yang katanya mati suri, mati suri yang di TV itu, yang di YouTube itu mati suri itu bukan mati suri, pingsan. Jangan suruh lagi mati suri. Tak ada orang mati dua kali, pingsan. Makanya jangan cepat hukum dia mati. Periksakan sama dokter puskesmas. Dirasa sama dokter lehernya tak ada detak jantung, tak ada detak nadi. Dirasa hidungnya tak lagi ada nafas. Maka apa kata dokter? Bungkus. Habislah mobil-mobil mewah yang mahal-mahal tinggal. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, belum pernah mobil masuk yang lahat lagi. Ini maksud Ustaz nazi ngasih dua botol ini apa ini? Saya mau izin jam 9 saya mau ke Simpang 3 ada pengajian di jalan utama. Saya janji kepada Ustadz, saya menyampaikan sampai jam 9. Judulnya apa? Bersodakoh menyelamatkan dari sakaratul maut. Yang muda-muda, jangan kalian sangka karena masih muda kalian selamat dari mati. Tidak, berapa banyak anak muda mati. Betul? Betul. Yang sangka aku masih muda nih, masih lama nih. Yang tua-tua jangan putus asa. Berapa banyak yang tua diponis dokter katanya mati, tak mati-mati. Ketua masjid di Pangkalan Kerinci diponis sama dokter Malaka, katanya jantung ni mesti dibelah dada. Namanya bypass. Ustaz Soman Amboko bau balik dari Malaka. Ini katanya bypass. Apa bypass tu Pak Haji? Jalan tol. Bypass itu urat kaki dipotong naik ke dada supaya mudah jalan darah sempit pembuluh darah tak bisa menyembur dari jantung naik ke otak maka dipotong jalan singkat bypass kata dokter Malaka kalau tidak mau bypass nanti umur bapak tinggal tiga bulan saya tanya udah berapa lama udah setahun setengah tak mati-mati oleh sebab itu jangan terlalu yakin kepada dokter tapi saya masih tetap ke rumah sakit, saya masih tetap periksa. Ceramah di beberapa tempat disediakan dokter pribadi memeriksakan. Nah, itu semua usaha ikhtiar, tapi rusak iman kita gara-gara itu jangan. Rukun iman tetap enam Beriman kepada Allah Malaikat, kitab, rasul Hari kiamat, takdir Jangan tambah rukun iman ketujuh Dokter spesialis rusak syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah jadi orang sakratul maut itu terasa sejuk dari ujung kaki kalau terasa sejuk dari ujung kaki hati tidak. coba rasa-rasa dah ada terasa sejuk dia dari ujung kaki naik ke atas terus ke atas keluarlah roh tadi berhembus dari mulut dan hidung Makanya berhembus. Masuknya dulu ke dalam dihembus. Fanafaktu fihi min ruhi. Ditiupkan malaikat. Makanya dia disebut dengan roh. Roha ya rohu. Roh ditiupkan fanafaktu fihi nafaha aku meniup orang yang meniup trompet buk namanya tanduk kerbau buk itu ditiup oh Kalau memanggil sembahyang pakai meniup trompet. Makanya anak muda jangan meniup trompet malam tahun baru. Karena itu tradisi Yahudi Bani Israel. Sedangkan orang Nasrani memanggil beribadah pukul lonceng, jaros namanya. Orang Islam tidak pukul lonceng, tidak tiup trompet, tapi melalui panggilan. Ayyala salat. berduyun-duyun berbondong-bondong ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya? Meniup trompet tak ingat Allah, mendengar jaros lonceng tak ingat Allah, tapi ketika azan orang pasti ingat Allah dan mulut membalas menjawab Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Hayya 'alal falah hayya 'alas salah dijawab la haula wala Quwwata illa billah sampai selesai la ilaha illallah tetap menjawab di antara yang mempermudah sakaratul maut menjawab seruan nazan karena ingat nanti waktu anak membisik ke telinga sebelah kanan yang dibisikkan ke telinga kanan telinga kiri telinga sebelah kanan nanti kalau menjenguk saudara menjenguk kawan di ruang ICU rumah sakit Arifin Ahmad tiupkan ke telinga sebelah kanan satu orang saja la ilaha illallah kalau bisa yang membisikkan itu anak kita ibu-ibu bapak-bapak yang punya anak panggil nanti habis maghrib anakku sini dulu kalau kau nampak nanti aku sakit keras sudah ngap-ngap bau mau mati Aku ingin kaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan La ilaha illallah Jangan kalian menangis jangan kalian meratap Itu hanya akan membuat aku tersiksa Tapi kalian bisikkan saja Bagi yang sudah punya anak Yang belum punya anak Kasih tahu istrinya Nanti kau bisik telinga sebelah kanan nah, Kata istrinya sekarang bang Jangan Sekarang pula gitu dia cepat aja dia abang itu mati. Nanti kalau sudah tiba masanya yang belum menikah, belum punya anak, maka sampaikan ke jamaah sekalian, kawan-kawan. Kalian tinggal satu kos-kosan di Panam, sekolah di UIN atau di Unri atau di wir ah, sampaikan ke kawan-kawan habis maghrib nanti yang tak datang pengajian bro duduk kita sebentar ya nanti kalau ada di antara kita nih sakratul maun ah, bisikkanlah ada pun utang piutang cincin lah itu dah Bisikan ke telinga sebelah kanan ah, tapi nanti kalau kawan tuh terlambat bangun jangan langsung bisik belum tentu dia mati bisa jadi karena dia mengantuk terlambat bangun Maka cara membangunkannya adalah dengan menguatkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Maha Adil. Bagi yang kaya raya sedekah. Kami yang tak kaya ini bagaimana Pak Ustaz? Duit kami tak ada. Bagaimana cara kami menolak sakaratul maut yang jelek yang buruk itu? Datang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ayyul a'mal khairun?" Amal apa yang paling baik? Amal apa yang paling baik? Apa jawab Rasulullah? Antu fariqad dunya kau mati meninggalkan dunia. Wa lisanu karatun lidahmu dalam keadaan basah berzikir mengingat Allah. Jadi yang kaya-kaya sedekah-sedekah. Yang tak ada duit banyak-banyak berzikir. Yang paling beruntung orang kaya berzikir eh, itu mantap yang paling parah sudahlah miskin main gaplek bolak balik kita bisik ke telinganya la ilaha illallah payah orang kalau sedekah mudah sakaratul maut kalau berzikir mudah sakaratul maut tapi kalaulah sudah miskin tak pernah berzikir tak pula mau bersedekah mati aja lah tak ada lagi guna lama-lama hidup di dunia ini menyampah aja buat semak aja adapun neraka masih banyak sip-sip kosong lagi Nauzubillah. Makanya bolak-balik kita tujuh kali minta sama Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua selamat dari api neraka jahanam insyaallah. Di antara yang menyelamatkan dari api neraka adalah Sadaqatus sirri Tutfi'u ghadabar rabbi sadaqah memadamkan murka Allah, memadamkan api neraka, kama tutfi'un nar al-ma'a, sebagaimana api padam, sebagaimana api padam yang memadamkannya apa air, kama yutfi'ul ma'u an-nara, sebagaimana api dipadamkan oleh air, sebagaimana air memadamkan api. Jadi yang tiap hari berdoa Allahumma ajirna minan pagi pulang pertang PNS BUMN itu gaji ibu ibu bebas mau bersedekah apa aja itu gaji ibu suami bagaimana ngomong sama suami bukan minta izin tapi sekedar adab saja bang aku bersedekah untuk sekolah abis senter ya Si abang pun mesti tahu diri. Jangan kau tahan. Jangan kau bersedekah. Gajimu, rumahmu, tanahmu adalah punya aku. Sorgamu di bawah tapak kakiku. Kau belajar di mana? Itu duit-duit dia. Itu kebun bapak dia punya. Jangan mentang-mentang perempuan. Jangan mau dibodohi laki-laki. Menikah hari ini panggilnya bininya. Sini. Surat tanahmu, Surat mobilmu semuanya punya aku karena surgamu di bawah tapak kakiku. Dalilnya mana, Bang? Itu kalau perempuan mengaji dia tahu. Jadi kalau ada perempuan bekerja, punya duit, punya kebun, punya kos-kosan dari bapaknya, dia memang anak orang kaya, entah dipelet entah gimana bisa dapat Firaun satu ini. Tiba-tiba dihalangi dia bersedekah, maka kau tak layak menahan dia. Tapi kalau ada ibu rumah tangga, eh, tidak punya gaji, maka dia mesti izin suami, bang Aku mau sedekah nanti di masjid untuk pembangunan ya. Sedekahlah Adinda. Memang kau dulu ku nikahi karena kedermawananmu lah. Aku pun mau nikah kau sama dulu kan waktu kuliah kan kau sering bayarkan aku lontong kan. Itulah maka mau nikah sama kau. Sedekahlah sedekah. Cuman kalau kau sedekah uang belanja kita berkurang. Oh janganlah gitu bang. Nah, ini harus ada musyawarah. Jadi beda antara uang suami dengan uang yang diperoleh dengan pendapatan sendiri. Tapi insya Allah kalau suaminya baik maka insya Allah dia akan menolong istrinya. Istrinya baik. Almaratus salihah perempuan yang salihah tu'inu ala imanihi menolong iman suaminya. Nah, jadi kalau kita dipoto pura-pura tak tahu aja Baik yang dimuliakan Allah SWT Foto ini penting Karena foto ini nanti akan diekspos Akan di-share Orang jadi tahu Nanti orang jadi tahu di mana Ustaz ceramah tadi pagi Di masjid Masjid apa namanya? Masjid aku Yakin Nampak saya belum selesai masjid itu Ustaz Ya Nanti Foto ini semua jadi Foto semua Share di internet Buat alamat sama nomor rekening jadi kalau ada orang mau ngasih bantuan tapi nomor rekening masjid, jangan nomor rekening kalian. Dulu saya dibawa Pak Herman Abdullah ceramah di masjid belakang Keda Kedaung. Tahu Kedaung? Depan Hotel Ibis, Ibis dulu ada Kedaung. Di belakang Kedaung itu ada masjid tiangnya papan. Lantainya tanah Tanah gambut Masuk kami ke dalam Lunak dipijak Asal dalam sikit basah Dipoto, di-share Ditengok orang Di mana Ustaz ceramah tadi malam Kenapa kami mau ngasih tanah Ramai orang datang ke sana Memberikan bantuan Ah Begitu juga ah, Ini penting Jadi kalau kalian akan bangun sekolah Nanti kalian akan menjadi pemimpin Riau Masa depan insyaAllah Amin Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika. Terus zikir ni muhasabah sampai jam 12. Jangan pulang. Yang pulang nanti suul khatimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.